Ingat yang tiga. Pertama, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Kalau kau diejek caci maki sabar, tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang. Kalau ada yang menyangka dia selamat berarti dia gila. Masa aku gila? Dua, lakukan khalaq insal khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah, la rahata fil hayah Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenang. Suami baik, istri gak baik. Istri baik, suami Fir'aun. Suami baik, istri baik, anak yang motor. Suami baik, istri baik, anak baik, mantu tukang santet. Ada saja. Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian.